Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang Arkanul Islam dari kitab Fatwa Arkanul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimallahu taala. Masih di Fatwa Al-Aqidah Ya, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan banyak membahas tentang masalah al-ulu. Ya, wallahi. Uh, banyak yang menerjemahkan ulu wallah dengan sebutan ketinggian Allah. Namun menurut pandangan saya ini terjemah yang belum pas dalam bahasa Indonesia. Ya, karena ketinggian itu dalam bahasa Indonesia biasanya untuk misalnya ketinggian, ketinggian gunung ini dari permukaan laut sekian kilo itu ketinggian. Maka e, se, sementara ini saya lebih suka menerjemahkan dengan Allah berada di atas sana. Ya, baik selanjutnya bagaimanakah madhabus salaf atau akidah salaf tentang ulullahi ta'ala? keberadaan Allah yang ada di atas sana, di atas hamba-hambanya. Dan apa hukum orang yang mengatakan bahasanya Innahu anil jihad siti khalin. Ini Allah itu kosong dari enam arah. Wa annahu fi qalbil abdil mu'min. Karena Allah itu ada di hati setiap hamba yang hambanya yang beriman. Maka jawabannya madhabus salaf ridwanullah alaihim bahasanya Allah Ta'ala dengan datnya ada di atas seluruh hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa 59, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan yang lebih bagus dampaknya. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Surah Wamaktalaftum fihi min syai' dan segala sesuatu yang kalian perselisihkan fahukmuhu ilallah maka hukumnya kembali kepada Allah. Demikian di surat An-Nur inamakan hanyalah ucapan orang-orang yang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya liyakuma bainahum supaya Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara mereka mereka mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun dan hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya wa yakhshallaha wa yattaqihi takut dan bertakwa kepada Allah fa ulaika humul faizun hanyalah mereka manusia-manusia yang beruntung. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab 36, wa makana tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan manakala Allah telah Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara ayakunalahumul adalah khiyarah mereka memiliki pilihan yang lain min amrihim berkaitan dengan urusan mereka siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh telah dia telah sesat dengan sesat mubina yang nyata dan surat An-Nisa 65 maka warabbika demi Rabbmu lanya itu latan b tidak kita terjemahkan Demi Rabbmu mereka tidak akan beriman atau yaitu sempurna iman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim fi masyajara bainahum dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka kemudian mereka tidak dapatkan dalam hati mereka harajan kesempitan merasa sempit dada mimma qadaita terhadap apa yang kau putuskan wa yusallimu taslima dan pasrah sepasrah pasrahnya maka jika telah jelas bahasanya jalan orang-orang yang beriman ketika terjadi perselisihan adalah arujuk kembali kepada kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lantas mendengar dan taat kepada Quran dan sunnah. Tidak punya pilihan yang lain selain pilihan Quran dan sunnah. Dan iman dan iman tidaklah akan terwujud kecuali dengan hal itu. Maaf bahkan ditambah tidak adanya sempit hati dan ditambah adanya kepasrahan yang sempurna. Maka keluar dari jalan ini mujibun menyebabkan apa yang Allah katakan di surat An-Nisa 115. Siapa yang membangkang dan menentang Allah, menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk yaitu ilmu. Dan dia mengikuti bukan jalan orang yang beriman. Jalan orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na terhadap ya, Allah dan Rasulnya kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wa ala hadha berdasarkan hal ini, maka orang yang merenungkan masalah ini, masalah ulullahi, masalah Allah itu berada di atas sana, dengan zatnya di atas seluruh makhluknya, Ba'daratiha setelah dikembalikan kepada kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam Ya tabayyan lahu maka jelas baginya bahasa Quran dan Sunnah qaddalla keduanya menunjukkan dengan dalalah penunjukan yang jelas dari segala sisi penunjukan yang menunjukkan bahasanya Allah berada di atas sana dengan datnya di atas seluruh makhluknya. Nah, tentang ee, eh, dalalah yang jelas tentang jami' wujud dalalah, tentang bentuk-bentuk penunjukan, penyampaian pesan, ini ada kemudian di, dijelaskan poin-poinnya oleh beliau. Biibaratin mukhtalifatin dengan cara pengungkapan yang beda-beda di antaranya. Ada yang modelnya atas sahih menegaskan bahasanya Allah fisama di atasnya langit. Semacam firman Allah Ta'ala, amin tumang fisama di surat al mulak Apakah kalian merasa aman terhadap siksaan mandat fisama yang ada di atas sana? Ya, Allah akan yursila alaikum hasiba. Allah akan mengirimkan hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir Tidakkah kalian khawatir ayur sila alikum hasiba di Allah akan mengirimkan kepada kalian badai berbatu. Fasa Fasata'lamuna kaifa nadir maka kalian akan mengetahui bagaimanakah ya, dampak nadir, nadir orang yang dampak dampak dari mendustakan nadir peringatan itu nadiri yaitu peringatanku. Wa Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah orang yang sakit, Rabbana Allahu ladhi fis sama. Wahai Rabb kami atau Rabbuna Allahu ladhi fis sama, Rabb kami adalah Allah zat yang ada di langit. Sampai akhir hadis diatkan oleh Abu Dawud. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waladhi nafsi biadihi." Demi Allah zat yang ku ada di tangannya, min rojulin. Tidak ada seorang suami yang mengajak istrinya. Ila firashihi ke tempat tidur suami. Lalu istri menolak, kecuali karena ladhi sama. Eh, Allah itu zat yang ada di atas sana, sakhitan alaiha. Marah kepadanya sampai suaminya ridha terhadap si istri. Diatkan oleh Muslim. Demikian kata Syekh Muslimin, namun di catatan kaki dari ini eh, dijelaskan bahasanya itu bukan eh, Muslim saja tidak tepat, namun Bukhari dan Muslim. Dan eh, kata-kata uh, fisama di sini ya, bisa dimaknai dengan dua pemaknaan. Yang pertama adalah fisumui. Sama di sini maknanya adalah masdarnya itu sumu sehingga fisama artinya di atas sana. Dan boleh juga fisama di sini finya kita maknai ala atau fauqa. Berarti fisama artinya ala sama di atasnya langit. Jadi tinggal samanya itu mau diartikan dengan benda langit ataukah eh, di atas. Kalau itu benda langit, maka fi-nya artinya ala. Di atasnya langit. Dan kalau sama itu artinya sumu, maka fi-nya tetap fi. Kemudian menegaskan kalau Allah itu fauqiyah. Allah itu fauqa hamba-hambanya. Semacam firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 18. Wawal qahiru. Dia Allah adalah zat yang perkasa fauqa ibadihi. Di atas hamba-hambanya. Dan surat An-Nahl, ya khafuna rabbahum, mereka takut dengan Rabb mereka. Umumnya khofa itu pasangannya min. Ya, al min minallahi. Namun kita lihat di sini boleh juga khofa langsung ketemu maf'ul bihnya. Ya khafuna rabbahum. Min fauqihim yang Rabb mereka ini ada di atas mereka. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tatkala qada al-khalqa, menetapkan makhluk kata ba'indahu Allah mencatat di sisinya fauqa arsyihi di atas arsnya. Inna rahmati sabakot rodobi senyak kasih sayangku itu mendahului mukaku Diatkan oleh Al-Bukhari. Di catatan kaki yang tepat Bukhari dan Muslim. Kemudian ditegaskan bahasanya sejumlah hal naik menuju Allah dan turun minhu dari Allah. Dan yang namanya su'ud naik tidaklah terjadi kecuali ke atas. Dan turun tidaklah terjadi kecuali dari atas. Contohnya firman Allah Ta'ala, ilai yas'adul kalimut tayyib. Ya, naik menuju Allah kata-kata yang baik. Wal amal salih rafa'uhu dan amal soleh yang menaikkannya. Kemudian di surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikat waruhu ilaihi. Naiklah para malaikat dan malaikat Jibril ilaihi menuju Allah. Kemudian di surat yuta yudabirul amra minas sama ilal ardi. Allah mengatur segala urusan dari langit sampai bumi. Thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian dia naik menuju Allah. Dan firman Allah Ta'ala tentang Al-Quran di surat Fusilat. La ya'tihil batilu min bayni yadaihi Eh, tidaklah datang kepada Al-Qur'an kebatilan dari depan ataupun dari belakang. Al-Qur'an itu tanzilun diturunkan min dari zat yang maha bijaksana lagi zat yang maha terpuji. Ya, wal Quran dan Al Quran adalah firman Allah Taala sebagaimana firman Allah dan jika ada seorang dari orang musyrik istajaroka minta perlindungan kepadamu faajirhu maka lindunglah dia hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar firman Allah, yaitu Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Maka surat atau ayat yang keenam ini dalil ya, yang menunjukkan bahasanya ya, orang yang menisbatkan diri kepada agama di luar Islam maka mereka adalah sudah mendapatkan label musyrik dan kafir meskipun belum mendengar dalil. Meskipun belum mendengar dalil itu sudah disebut musyrikin. Wa in ahadun minal musyrikin. Jika orang musyrik itu minta perlindungan. ketika minta perlindungan dia belum dengar Al-Qur'an. Dia belum mendengar Al-Qur'an. Ya maka lindungi saja, kasih tempat di masjid hatta yisma'a kalam Allah sehingga mendengar dalil. Ya, maka orang yang menisbatkan diri kepada agama kekafiran, ya, maka tidak boleh ragu seorang muslim untuk meyakini dan meyakini bahasanya dia adalah kafir musyrik meskipun belum mendengar dalil. Wa Al-Qur'an wa Al-Qur'an jika Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan turun dari Allah, maka ini menunjukkan ala uluwi bidatihi ta'ala. Bahasanya zat Allah itu ada di atas sana. Allah Ta'ala berfirman, zilu Rabbuna ila sama'i dunia. Ya, maka Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa ke malam yang terakhir. Fayaqul lantas Allah berfirman, siapakah yang mau berdoa kepadaku dan seterusnya hadis. Ini ada hadis yang sahih, ya, yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala punya buku khusus masalah ini, Sarah Hadisun Nuzul judulnya. Kemudian dalam hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para ah, bacaan yang diucapkan ketika sudah mengambil posisi di tempat tidur. Di bacaan tersebut ada kalimat anam aman tubi kitabika Allah dianzalta. Aku beriman dengan kitabmu ya Allah yang engkau turunkan. Turun itu dari atas ke bawah. Dan dengan Nabi engkau utus. Ini ada dalam saya Bukhari dan yang lain. Di catatan kaki tepatnya dia Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah menegaskan biwaswihi mensifati Allah. Kalau Allah itu bil ulu ada di atas sana. Contohnya firman Allah Ta'ala, Sabihis rabbikal a'la. Ya, maka sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la dan dia adalah adat yang maha tinggi. Ya, demikian juga firman Allah wala ya'uduhu hifduhuma. Dan tidaklah berat bagi Allah menjaga langit dan bumi wa wal aliyul azim. Dan Allah zat yang maha tinggi lagi zat yang maha agung. Demikian juga perkataan Nabi saw dalam solat Subhana rabbiyal a'la Maksud sirapku dan dia adalah al-a'la dat yang maha tinggi. Dan tingginya Allah di sini mencakup uluwi Itu dat Allah tinggi di atas seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana dia mencakup uluwi sifat. Ya, bahasanya zat Allah itu tinggi, dalam uh, sifat Allah itu tinggi yaitu sifat yang sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat ke arah atas ketika meminta Allah sebagai saksi fi mauqifil arafah di tempat wukufnya arafah. Dalikal mauqiful azim dan adalah tempat kumpul yang agung. Alladzi syaida fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam di mana di tempat ini Nabi menyaksikan akbar jam'in jumlah yang paling banyak dari umatnya. Ya, hina ketika Nabi berkata kepada para sahabat, "Apakah aku telah menyampaikan?" Para sahabat mengatakan, "Iya." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Allahumma, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah." Maka Nabi berisyarat dengan jarinya ke arah atas wayan kibuha ila dan menyondongkannya merundukkannya ke arah uh, ke arah manusia maka belum tidak tegak lurus namun ada condongnya dan hadis ini sabitun ada dalam saya muslim dari Jabir bahwa zahir dan ini adalah zahir jelas bahasanya Allah Ta'ala itu di atas sana Wa ila jika tidak maka Nabi berisarat ke arah atas itu abasan sia-sia. Dan di sini dalil bantahan sanggahan bagi orang yang melarang untuk berisyarat ke arah atas untuk de, untuk menegaskan hal ini. Kemudian pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada budak perempuan, Nabi berkata kepadanya, di manakah Allah? Maka budak tersebut mengatakan visama. Lantas Nabi mengatakan pada tuannya, merdeka kalah dia karena dia adalah budak yang beriman, dia muslim dalam hadis yang panjang dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiallahu anhu. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih tegas menetapkan ulwi dzati lillahi ta'ala. bahwasanya zat Allah ada di atas sana. Di anak-anak aina karena kata-kata aina inama yustafamu biha anil makani adalah alat untuk bertanya tentang tempat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akara menyetujui perempuan ini ketika Nabi bertanya kepadanya di manakah Allah Fa'akoroha lalu Nabi menyetujui wanita tersebut yang menjawab dengan mengatakan kalau dia Allah Ta'ala fisama di atas sana. Kemudian Nabi jelaskan bahasanya menjawab dengan jawaban semacam ini adalah konsekuensi iman. Oleh karena itu Nabi katakan merdeka kalah dia karena dia wanita yang beriman. Sehingga kesimpulannya tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mengakui dan meyakini bahasanya Allah Ta'ala di atas sana. Inilah macam-macam dalil-dalil sam'i, khabari dari kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kalau dat Allah ada di atas sana fauqa khalqihi di atas seluruh hamba-hambanya makhluknya. Adapun e, satuan dalil maka banyak sekali tidak mungkin bisa dibatasi dalam kesempatan ini. Dan salafus saleh Ridwanullah alaihi sepakat untuk mengatakan konsekuensi kandungan teks-teks dalil tersebut. Sehingga mereka menetapkan alula dhati. Allah itu zatnya ada di atas sana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu alin bidatihi. Zatnya ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana salaf sepakat. Ala ifbatil ulu maknawi. Ya, menetapkan ulu maknawi. Yang ini sama dengan ulu sifat Nama lainnya ulul qadri. Yaitu Allah itu sifat-sifatnya sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahul mathalul a'la. Dan bagi Allah, permisalan yaitu sifat yang paling mulia di langit dan di bumi, wawal azizul hakim. dia adat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, bagi milik Allah al-asma'ul husna. Nama-nama yang terindah. Fada'uhu biha, maka adalah kalian berdoa kepada Allah dengannya. Ya. Dan uh, maka ini menunjukkan ulu sifat. Kenapa ayat walilahil asmaul husna bisa jadi dalil ulu sifat? Karena tidaklah nama itu disebut nama yang betul-betul indah kecuali nama tersebut maknanya baik dan nah, makna tersebut ada dalam kenyataan. Jadi sifatnya. Allah berfirman, "Fala tatribu lilal amthala," janganlah kalian membuat tamsil permisalan bagi Allah. Inallah ya'lamu antum la ta'lamun. Sungguh Allah itu tahu dan kalian tidak tahu. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah, "Fala taja'alillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian mengetahui kalau Allah tidak memiliki tandingan. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kesempurnaan Allah dalam dat, sifat, dan perbuatannya. Dan perlu diketahui bahasanya, ulu wudhati, ulu maknawi, satu hal yang disepakati oleh seluruh orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Oke, di satu hal disepakati oleh umat Islam. Ahlu sunnahnya dan ahli bid'ahnya. Dan tidaklah orang terjun dalam bid'ah berkenaan dengan nama dan sifat Allah, kecuali dilatar belakangi keinginan untuk isbat uluwi sifat. Maka Mu'tazilah yang menolak sifat itu maksudnya adalah mau menunjukkan uluwi sifat. Allah sifat Allah itu terlalu agung, tidak boleh ada yang sama dengan makhluk. Akhirnya semua sifat yang sama dengan makhluk kemudian di ya, ditolak dalam rangka untuk ingin merealisasikan uluwi sifat. Ya, maka mereka Misalnya Mu'tazilah mengkar semua sifat, itu bukan sifat Allah, bukan karena niat yang jelek, bukan karena maksud yang buruk. Maksudnya itu baik, ikhlas, tulus, ingin menunjukkan ulu sifat. Maka ulu sifat itu disepakati oleh seluruh umat Islam. Perbedaan di antara eh, umat Islam itu berkenaan dengan masalah ulu uluwudzat. Apakah zat Allah ada di atas sana ataukah tidak? Sebagaimana ulullahi ta'ala adati ulu zat itu juga ditunjukkan oleh teks Quran dan Sunnah serta ijma' salaf. Qadala alaihi juga ditunjukkan oleh akal sehat dan fitrah. Ya, Adapun dalil akal, fayuqal kita katakan tidak diragukan, posisi di atas itu sifat sempurna. Dan bahasanya kebalikannya adalah sifat yang jelek, posisi rendah. Dan Allah Ta'ala qadzabatalahu lahu dan Allah telah eh, qadzabatalahu lahu sifatul kamali. Ya. Dan Allah Ta'ala telah tetap baginya sifat-sifat sempurna. Maka wajib fawajabah subutul ulillahi lahu ta'ala. Maka adalah wajib menetapkan dan meyakini kalau Allah itu zat yang di atas sana. Dan tidaklah yalzam berkonsekuensi menetapkan hal ini satupun sifat yang tidak sempurna. Eh, Fa'inna nanakul karena kami katakan bahasanya tingginya Allah laisa mutadamminan tidaklah mengandung likau nisyai min makhlukatihi muhitun muhitan bihi tidaklah mengandung makna adanya satu makhluk yang meliputi dan mengepung zat Allah. Pemandonna dan siapa yang punya sangkaan bahasa menetapkan Allah itu di atas sana berkonsekuensi hal tersebut, maka dia salah paham dalam sangkaannya. wadallah fi aklihi dan sesat akalnya. Maka ketika kita katakan Allah di atas sana, ingat bukan artinya ada satu makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi kita sampaikan fisama itu artinya ala sama, di atasnya langit. Tidak kita artikan di dalam langit. Artinya zat Allah di dalam langit sehingga Allah terkepung oleh benda langit. Kiri kanan atas bawah itu langit dan Allah di dalamnya. Itu tidak ada. Tidak seperti itu. Ya, oleh karena itu Allah itu fisama artinya ala sama di atasnya langit, bukan di dalam langit. Dadal fitrah menunjukkan Allah itu ada di atas sana dengan datnya. Maka setiap orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah atau doa masalah, hatinya tidaklah tertuju saat dia berdoa kecuali ke arah atas. Oleh karena itu kita jumpai dia mengangkat kedua tangannya ke arah atas dan ini bimuktada fitratihi dengan tuntutan fitrahnya. Sebagaimana dikatakan Al-Hamdani kepada Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dia mengatakan, Makalah arifun kotu tidaklah berkata seorang yang arifun kotu. seorang yang mengetahui kotu sama sekali, tidaklah seorang itu berkata itu berdoa, Ya Rabbi, ilah kecuali dia jumpai hatinya dorotan pasti bil uluwi tertuju ke arah atas. Maka mulailah jua ini menampari ala roksi kepalanya sendiri, kemudian mengatakan hayarani hamdani, hayarani hamdani, hamdani membuat aku bingung, membuat aku bingung. Hakada demikian nukilan dari beliau, baik nukilan ini benar ataupun tidak benar, maka sebenarnya setiap orang yudriku dalika bisa mengetahui hal ini. Dan saya Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Zakar menyebutkan seorang yang menengadahkan dua tangannya ke arah atas sambil mengatakan ya Rabbi ya Rabbi sampai akhir hadis. Tuma kemudian Anda jumpai seorang yang mengerjakan sholat hatinya tertuju ke arah atas. Terutama ketika dia bersujud. Maka dia mengatakan Subhanallah Rabbil A'la Lianau ya'lam karena dia menyadari kalau sesembahannya itu di atas langit sana, di atasnya langit sana, subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dalil fitrah, seandainya orang itu berdoa dengan menundukkan kepala sekalipun, hatinya itu tertuju ke arah atas. Padahal dia menundukkan kepala. Ini menunjukkan satu hal yang gamblang, bahasanya fitrah manusia Eh, eh, itu adalah meyakini Allah di atas sana. Kemudian ucapan yang disampaikan oleh penanya bahasa Allah Taala kosong dari tiga dari enam arah. Ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Fahadal kaul maka perkataan ini kalau dibuat general ini batil. Karena ini yak tadi berkonsekuensi membatalkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh makhluk yang paling berilmu tentang Allah dan yang paling menghormati Allah yaitu Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau min annahu subhanahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu sama di atas sana di atasnya langit alatia fi jihatil uluwi tentu dia ini arahnya ada arah atas Bahkan kalimat di atas yang tadi meng, e, berkonsekuensi mensifati Allah dengan tidak ada. Karena yang dimaksud enam arah adalah atas, bawah, kanan, kiri, depan, eh belakang dan depan. Dan tidak ada satupun ya, benda yang wujud kecuali berkenaan dengannya, ya, berkaitan dengannya penisbatan kepada salah satu dari enam arah di atas. Ini satu hal yang telah diketahui bibada hatil ukuli dengan ini, akal yang ya, eh, eh, Wahada dan ini adalah perkara yang maklum telah diketahui bibadah hatil ukuli dengan akal yang segera. Ya, akal segera menerima hal ini yang namanya benda yang real ada itu pasti berkaitan dengan dia ada di depan atau di belakang, di kanan atau di kiri atau di atasnya orang tersebut atau di bawahnya. Maka jika ditiadakan arah ini dari Allah Ta'ala, lazimah konsekuensinya Allah itu tidak ada. Wadhinu dan dan yang namanya pikiran, meskipun dia kot boleh jadi mengandaikan mewujudun, ya, adanya mewujud, kalian yang kosong dari berkenaan dengan penisbatan ini. Akan tetapi ini cuma sesuatu yang diandaikan oleh benak dan pikiran. Tidak akan dijumpai di alam nyata. Ya, maka ini ini uh, kalimat yang perlu diperhatikan. Bahasanya ada alam uh, imajinasi dan ada uh, alam dihni dan ada lekharit. kharij. Ya, sesuatu yang ya, tidak ada di dunia nyata itu boleh jadi ada di dunia imajinasi. Orang orang bisa saja berimajinasi orang bisa saja berimajinasi. Ya, ada satu benda yang itu ada, namun dia tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, dan tidak di bawah. Namun dia ada. Ya. Maka semacam ini itu bisa ada di dunia imajinasi. Di dunia imajinasi, di zihni, di benak saja dan di pikiran. Ini, itu bisa ada. Non sesuatu yang ada di di dunia imajinasi belum tentu ada di dunia nyata. Boleh jadi di dunia nyata akan dikatakan itu sama sekali tidak mungkin ada. Sama sekali tidak mungkin ada. Contohnya hal ini. Contoh yang lain bahasanya Eh, eh, secara umum sifat yang mutlak yang tidak dikaitkan dengan eh, pemilik sifat apapun itu hanya ada di dunia imajinasi, imajiner dan tidak ada di dunia nyata. Mendengar, yang mendengar ini tidak diasosiasikan dengan makhluk apapun itu cuma ada di dunia imajiner dan tidak ada di dunia nyata. Hmm. Itu hanya ada di dunia imajiner, tidak ada di dunia nyata. Di dunia nyata yang namanya mendengar harus disambungkan dengan siapa. Mendengarnya kucing, mendengarnya ayam, mendengarnya orang, mendengarnya ini. Eh, adapun mendengar mutlak. Mutlak di sini artinya ya tidak terikat oleh siapapun. Itu tidak ada di dunia nyata. Ada tidak di dunia nyata mendengar mutlak. Ya, mendengar mutlak. Tidak ya, ada. Mendengar itu harus sambung dengan siapa? Nih, ya, harus disambungkan dengan siapa? Mendengarnya semut, mendengarnya gajah, mendengarnya ayam, mendengarnya manusia, mendengarnya monyet, mendengarnya ini. Ah, itu. Nah, mendengar yang yang itu bebas ikatan, mendengar yang bebas dari ikatan itu tidak ada fi alamil kharij di dunia nyata. Adanya apa? Di dunia imajiner. Wah, kita bayangkan ada yang namanya sifat mendengar yang dia itu netral dari segala ne, eh, kaitan. Nah, itu orang kalau mau berimajinasi bisa saja. Dan apakah itu bisa ditemukan di dunia nyata? Tidak bakalan. Melihat yang bebas dari kaitan. Itu hanya ada di dunia imajinasi, tidak ada di dunia nyata. Di dunia nyata melihat itu harus ini, harus ada ya, harus ada sambungannya. Ya, mendengarnya manusia, mendengarnya kucing, mendengar, melihat ya, melihatnya manusia, melihatnya kucing, melihatnya ayam, melihatnya monyet, melihatnya ular dan seterusnya. Maka ya. intinya sesuatu yang ada di dunia imajiner itu belum tentu ada di dunia nyata. Sesuatu yang ada di dunia akal, di dunia benak, di dunianya pikiran itu belum tentu ada di dunia nyata. Maka boleh jadi kembali ke sini orang itu bisa berimajinasi ada satu benda bisa jajah. oh ada benda yang tidak yang bebas dari ikatan depan belakang atas bawah kiri kanan dilihat di atas tidak ada di bawah tidak ada kanan tidak ada kiri tidak ada depan tidak ada belakang tidak ada itu bisa kok ada kok betul ada di dunia imajinasi adakah itu di dunia yeah. Adakah itu di dunia nyata? Tidak bakalan ada. Hmm. Semacam tentang masalah ru'yatullah. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah mengatakan. Bahasanya Allah tidak terlihat. Di akhirat. Allah itu tidak bisa dilihat di akhirat. Kenapa? Karena jika Allah itu terlihat di akhirat. Maka dia sama dengan makhluk. Itu apa? Terikat arah Terikat arah. Makhluk itu terikat arah. Dia posisinya boleh jadi di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Nah, itu makhluk. Nah supaya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, maka dia harus bebas dari arah. Nah supaya dan sesuatu itu tidak sesuatu itu hanya terlihat manakala dia terikat dengan arah. Maka kalau dia ya, bisa terikat dengan arah, maka serupa dengan makhluk. Ha, dalam rangka untuk menetapkan ulu sifat, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan serupa dengan makhluk, maka disimpulkanlah Allah tidak punya ya, Allah tidak bisa dilihat. Supaya itu bebas dari keserupaan dengan makhluk. Yang yaitu terikat dengan arah. Kemudian nanti ada pendapat As'ariyah yang mengatakan bahasanya Allah itu bisa dilihat di akhirat di surga di akhirat namun tidak punya arah. Nah, namun tidak punya arah. Nah, padahal kalau tidak punya arah tidak bisa dilihat. Ya, jadi ya, karena dalil tentang melihat Allah di akhirat demikian gamblang, Nah, namun kemudian, ah, nah, akhirnya As'ariyah bingung. ini sudah, Allah bisa dilihat di akhirat, tidak punya arah. Padahal siapa yang tidak terikat dengan arah tidak bisa dilihat. Kalau dia bebas dari ikatan arah. Di depan tidak ada, di belakang tidak ada, kanan tidak ada, kiri tidak ada, atas tidak ada, bawah tidak ada. Terus bisakah dilihat? Tidak bisa dilihat. Tidak bakalan bisa dilihat. Karena sesuatu itu hanya bisa terlihat manakala dia terikat arah. Ini anda melihat sesuatu, iya. Di mana? Di depan. Di mana? Di belakang saya. Di mana? Di kanan saya. Di mana? Di kiri saya. Nah, itu baru bisa dilihat. Ya. Wa nahnu nu'minu dan kita beriman dan Panara dan kami melihat di zaman sebuah keniscayaan atas setiap orang yang beriman pada Allah untuk mengimani bahasanya Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, maka zat Allah itu kita yakini di luar jagat raya. Dan itu yaitu di atasnya jagat raya. Kamadala ala dalik adilnya adalah Quran dan Sunnah, ijma' salaf, akal dan fitrah. Sebagaimana telah kami tegaskan minggu sebelumnya. Walakin anak akan tapi ma'adhalika meskipun demikian, kami mengimani bahasa Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Dan tidak ada satupun makhluk yang meliputi Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan makhluknya. Maka Allah tidaklah membutuhkan satupun makhluknya. Ketika kita katakan Allah di atas makhluk, bukan berarti Allah itu membutuhkan makhluk. Ketika kita katakan Allah berada di atas ars, bukan berarti Allah itu membutuhkan ars. Karena kaidah sunnah yang namanya di atas sesuatu itu belum tentu membutuhkan sesuatu di bawahnya. Ya, langit di atasnya bumi dan langit tidak membutuhkan bumi. Kita katakan ketika burung itu terbang di atas pohon dan dia tidak membutuhkan pohon. Dan burung itu tidak membutuhkan pohon. Maka ketika kita katakan Allah itu di atas seluruh makhluknya, ya, kita yakini di sisi yang lain Allah tidak membutuhkan makhluknya. Itu akidah alusunah itu satu paket. Allah di atas seluruh makhluknya dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah di atasnya ars dan Allah tidak membutuhkan ars. Bahkan ars itu yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahnu nara dan kami berkeyakinan. Eh, kami juga berpandangan. Tidak boleh bagi seorang mukmin keluar dari apa yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Karena ucapan seorang manusia, siapapun dia, kam aslaf al-adillata, sebagaimana telah kami sampaikan dari dalil tentang hal ini, fi awali jawabina hada di awal jawaban kami ini. Adapun ucapan sunnya Allah Ta'ala di hati setiap mukmin. Fahada maka ucapan ini tidak ada dalilnya dari kitabullah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tidak pula ada pada perkataan satupun dari salafus saleh sebatas yang kami ketahui. Wahwa dan demikian juga aidan ala itlaqihi kalau kita katakan mutlak semacam ini tanpa ada penjelasan tambahan itu satu hal yang batil. Karena kalimat ini perlu dirinci. Jika dimaksud dengannya adalah Allah itu bertempat ya, zatnya itu bertempat di hati seorang hamba, maka ini batil secara pasti. Karena Allah itu terlalu besar dan terlalu mulia untuk seperti itu. Untuk berada di, maka berarti Allah kecil sekali kalau di dalam hati hamba-hambanya. Eh, dan berarti Allah itu terkepung oleh makhluknya. Diliputi oleh makhluknya. Dan itu satu hal yang batil, kataan. Peminat ajaib. Maka di antara hal yang uh, ya, di antara hal yang uh, unik, di antara hal yang ya, mengherankan wal ajaib jamah. dan di dunia ini hal yang mengherankan itu banyak sekali. Ya. Hal yang mengherankan itu banyak sekali. Ada seorang yang lari dari apa yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah, yaitu Allah ada di atas sana. Setelah itu dia mantap dengan keyakinan yang tidaklah berdalil dengan Quran dan Sunnah, yaitu anggapan bahasanya Allah itu hati, Allah itu ada di hati setiap mukmin. Karena tidak ada dalam e, dalam Alkitab dan Sunnah satu pun yang menunjukkan hal ini. Kemudian yang kedua, jika dimaksud dengan kalimat di atas, bahasanya Allah ada di hati hamba yang mukmin, artinya annahu daiman, bahasanya seorang mukmin itu daiman yadhkur robbahu selalu mengingat Rabbnya di dalam hatinya. Maka ini satu hal yang benar. Namun wajib ayu abar diungkapkan dengan ungkapan yang menunjukkan makna hakikinya. Dan hilang darinya al-madlul al-batil. Ini pesan pemaknaan yang batil. Maka kita ganti misalnya, sesungguhnya mengingat Allah Ta'ala itu selalu ada di hati orang hamba yang beriman. Ya, maka kita lihat di sini uh, ada pelajaran adab menyikapi ya, perkataan yang tidak benar dari Syekh Rahim rahimallahu taala ya, ketika beliau membahas mengupas kalimat sesungguhnya Allah itu ada di hati seorang mukmin maka kita lihat bagaimanakah ada beliau mengontari perkataan ini ini adalah perkataan yang tidak benar ya maka beliau jawab dengan jawaban datar, tidak kemudian emosional. Oh ini, oh, ini perkataan yang batil. Ah, tidak, tidak demikian. Beliau jawab bukan dengan jawaban emosional, namun dengan jawaban tenang. Ya, yeah. ya dan beliau tidak kemudian uh, mengedepankan fonis, namun mengajak untuk berpikir. Beliau katakan ini tidak ada dalilnya. Ini tidak kemudian dibuka dengan ini perkataan yang sesat. Batil bahkan min abtalil batil. Nah demikian. Ya, namun ya, beliau mengajak untuk berpikir baik-baik. Ya, berpikir jernih. Ini tidak ada dalilnya dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya, dan, dan tidak ada dalilnya dari perkataan salafus saleh. Itu pun masih ditambahi fima na'lamu. Lihat ihtirasnya, lihat hati-hatinya dalam bicara. Ini tidak ada dalilnya dari perkataan salafus saleh. Itu pun masih ditambahi fima na'lamu. Sebatas yang kami tahu. Ah. Kemudian baru beliau berkomentar tentang batil yang perkataan tadi. Ini jika semacam ini tidak ada uraian tambahannya, maka ini batil. Meskipun salah itu kemudian belum merinci. Yang dimaksud Allah itu di hati setiap mukmin, ya itu ada dua kemungkinan makna beliau takwil. Ada beliau kasih rincian. Kalau maksudnya zat Allah di hati mukmin, oh, itu jelas batil. Kalau yang dimaksud dengan hatinya seorang mukmin senantiasa ingat kepada Allah, ya maka ini benar dan ini satu hal yang baik. Cuma salah dalam keliru dalam redaksional. Ini kesalahan redaksional kalau seperti ini makna yang dimaksudkan. Ya, carilah redaksi yang lebih gamblang, lebih menunjukkan apa yang dimaksudkan. Walakin yazhar akan tetapi walakin Allah yazhar akan tapi yang lebih mendekati, yang nampak dari perkataan orang yang mengucapkan kalimat di atas, dia ingin mengganti kalimat tersebut Eh, sebagai pengganti dari kalimat Allah itu di atas sana. Sehingga jika demikian maksudnya, maka kalimat ini bihadal makna dengan pengetahuan ini adalah batil sebagaimana poin yang pertama. Maka adalah seorang mukmin waspada, jangan mengingkari apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sesuatu yang disepakati oleh salat, kemudian memilih ungkapan-ungkapan yang global, romidah yang tidak jelas, tahtamil mengandung kemungkinan uh, banyak makna, ada makna yang hak dan ada makna yang batil. Adalah seorang muslim komitmen dengan jalan orang-orang terdahulu dan yang pertama kali dalam berislam yaitu muhajirin dan ansar. Sehingga dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala wasabikunal awwalun dan orang-orang yang terdulu orang-orang yang dahulu dan pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yaitu mengikuti mereka tanpa mengada-ada dan membuat bid'ah. Karena setiap muslim tentu mengikuti para sahabat. Nah, dan setiap muslim yang menodai akidahnya dengan akidah-akidah yang bid'ah, maka dia adalah orang-orang yang mengikuti sahabat dengan cara yang jelek. Adapun e, orang yang mengikuti sahabat dengan cara yang baik adalah orang yang mengikuti sahabat tanpa mencampurnya dengan bid'ah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka jannah dan surga mengalir di bawahnya beberapa sungai. E, mereka tinggal di sana selamanya, itulah keberuntungan yang besar. Ja'alan Allah wa kum minhum. Semoga Allah jadikan kita semua bagian dari mereka dan Allah berikan kepada kita semua kasih sayangnya innahu huwal wahab karena Allah adalah zat yang maha pemberi. Ya, kemudian setelah kita bahas al-ulu, kemudian pembahasan selanjutnya tentang masalah istiwa. Apakah menafsirkan istiwa alal ars Allah berada di atas ars Bi anahu uluhu ala arsi ala mayaliku yaitu artinya Allah berada di atas ars ala mayaliku bijali sesuai dengan keagungan Allah adalah tafsiran salafus saleh. Maka jawabannya menafsirkan istiwa Allah alal ars bahasanya dia adalah Allah berada di atas arsnya alama yaliku bijalalihi sebagaimana kemuliaannya inilah tafsir salafus saleh. Ibnu Jarir imamnya para ulama tafsir dalam tafsirnya mengatakan di antara mana istiwa adalah al-ulu wal irtifa di atas wal irtifa dan naik. Contohnya istawa fulanun ala saririhi. Fulan itu istawa ala sarir tempat tidurnya artinya berada di atas tempat tidurnya. Ibnu, eh, eh, eh, Ibnu Jarir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rahman, ayat surat Toha, ayat kelima Ar-Rahman ala arsistawa, ya, beliau mengatakan, ya kulu jalla dikruhu, maka Allah dat yang jala mulia dikruhu sebutannya berfirman. Ar-Rahman ala arsihi, bahasanya Allah di atas arsnya, irtafa'a naik, wa'ala dan di atas. intah sekian kutipan dari tafsir atau bari. Walam yang walam yang kul dan eh, Abu Ja'far bari Bari Imam Tabari tidak menukil dari salaf mayukhalifuhu penjelasan yang menyelisihinya. Penjelasan yang lain yang menyelisihi keterangan di atas. Ya, wawajuhu dan penjelasan lebih detailnya istiwa dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa pengertian. Ada empat makna. Pertama, istiwa yang mutlak tanpa kait, tidak disambung dengan huruf apapun, maka maknanya sempurna. Falamma balar was wastawa. Maka tatkala dia telah sampai usia dewasanya, wastawa dan kesempurnaannya. Kemudian yang kedua digandeng dengan wawu. Maka istawa artinya sama. Istawa al-ma'u wal-atabah. Maka air yaitu air hujan tersebut, air banjir tersebut telah sama dengan atabah. Atabah itu ke kayu pintu. Kayu untuk kerangkanya pintu yang atas. Itu atabah. Maka air banjir telah sampai atabah. Yang ketiga, eh, istawa makrunan digandeng dengan ilah Fayakunu bima'nal al-qasdi, maka maknanya menuju. Sumastawa ila samai. Kemudian Allah menuju langit. Kemudian yang keempat digandeng dengan ala. Maka maknanya al-ulu wal irtifa. Berada di atas dan naik. Ar-Rahman ala arsis tawa. Ini pendapat beliau. Wadahaba ba'du salaf. Dan sebagian ulama salaf berpendapat bahasa istawa yang digandeng dengan ilah itu sama dengan istawa digandeng dengan ala. Sehingga tetap maknanya berada di atas dan di atas. Kama zahaba ba'duhum sebagaimana sebagian berpendapat bahasa istawa yang digandeng dengan ala itu maknanya naik wal istiqor dan berada. Tidak akan makronan jika syaratnya jika digandeng dengan ala. Maka ada perselisihan di antara ulama salaf, maka di antara para ulama atau bahkan uh, ulama salaf kata beliau tentang apakah istawa ila itu sama dengan istawa ala. yang dipilih oleh Sayyidina Thaymin beda. Istawa ila beda dengan istawa ala. Ya, kemudian adapun menafsirkan istiwa Allah di atas ars dengan duduk di atas ars. Maka Ibnu Qayyim menukil di kitab Sawaik Mursalah bahasanya itu perkataan tabi'in Kharijah binti Mus'ab ketika menjelaskan firman Allah Ar-Rahmanu ala arsistawa maka Kharijah mengatakan wahal yakunul istiwa ilal julus tidaklah berada di atas atas kecuali duduk Bakat warada dikrul julus dan disebutkannya julus itu ada dalam hadis yang dia ke Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma marfu'an dengan dengan status marfu wallahu a'lam. Ya, maka apakah kita menetapkan sifat duduk di atas aras bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka ini satu hal yang uh, yang perlu telaah lebih lanjut. Saya belum cuma ngasih gambaran uh, singkat ya ada riwayat ya pertama riwayat marfu' ya beliau tidak menyebutkan statusnya dan singkat saya riwayat marfu' dalam masalah ini dhaif. Riwayat marfu' dan riwayat ini dhaif. Ya, sehingga yang ada adalah mauquf perkataan tabi'in. Nah, apakah ini bisa dipahami kalau ya, sebagai pendalilan yang sah ataukah tidak? Adakah indikator-indikator yang lain yang perlu ditimbangkan? Ya. ya. Maka apakah ini uh, maka hal-hal semacam ini perlu telaah lebih lanjut. Namun yang jelas maknanya adalah mana istawa adalah ya, tadi disebutkan oleh Ibnu Jarir atau Bari adalah su'ud dan e, istiqrar atau irtifa Kemudian Anda telah sampaikan tentang istiwa Allah di atas aras itu adalah ulu yang bersifat khusus untuk ars sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Kami berharap takarum Anda eh, rela, kam, e, maka kami berharap agar Anda berkenan biidahi dhalika memperjelas hal itu Ya, maka jawabannya ucapan kami tentang istiwa Allah di atas ars, bahasa itu adalah ulu khos, khulu khusus tentang uh, di atas ars, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kami maksudkan dengannya bahasanya, annahu uluun itu adalah berada di atas, yang khusus untuk ars, bukan ulu yang bersifat umum, mencakup semua makhluk. Oleh karena itu tidaklah sahih, tidaklah boleh kita katakan Allah istiwa istawa alal makhlukat atau istawa ala sama au alal ardi. Ma'anau alin ala dalika. Meskipun Allah berada di atas itu semua. Wa inna manakul namun kami katakan huwa alin ala jamil makhlukat. Oleh itu di atas seluruh makhluk, di atas langit, di atasnya bumi dan semacam itu. Wa amal arsu adapun ars maka kami katakan sesungguhnya Allah Ta'ala alin ala arsihi itu berada di atas arsnya, mustawin ala arsi berada di atas arsnya, maka istiwa itu lebih khusus daripada mutlakul uluwi. Ya ulu secara mutlak. Oleh karena itu istiwa Allah di atas ars itu sifat fi'liyah. Berkenaan dengan kehendaknya berbeda dengan ulunya Allah. Maka itu sifat datiyah yang tidak pernah lepas anha dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini disampaikan perbedaan al-ulu, pembahasan al-ulu dan al-istiwa. Ada dua perbedaan. Ya, al-ulu itu al-ulu uh, yang tadi syamil al-am, seluruh makhluk. Sedangkan istiwa itu khas. Karena ini cuma pembahasannya dikaitkan dengan al-arsh. Dan betul arsh itu makhluk. Dan dia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah dan dia adalah atapnya surga. Dan atap seluruh makhluk. Maka dia, maka istiwa itu ulu yang bersifat khusus. Yaitu khusus untuk satu makhluk namanya arsh. Kemudian perbedaan yang kedua, istiwa itu sifat fi'liyah. Sedangkan al-ulu itu sifat dhatiyah. Wakat soroha dan telah menegaskan semisal, semisal apa yang kami katakan. Ibn di hadis nuzul. Yang ini ada di majmuk fatwa jilid kelima. Jika ada yang bertanya, maka itu karena jika Allah itu berada di atas ar setelah menciptakan langit dan bumi setelah, setelah selama enam hari, maka berarti sebelum itu Allah tidak di atas ars. Qil maka kita Eh, kil maka dikatakan istiwa adalah ulu yang bersifat khusus. Eh, fakulu mustawin maka dalam bahasa Arab setiap orang yang istawa ala syai itu berarti berada di atasnya. Namun tidak semua ya, ya alin ala syai berada di atas itu istiwa dengannya. Oleh karena itu layu kalau tidak boleh dikatakan likuli maka alian sesuatu, untuk setiap sesuatu yang lebih tinggi di atas yang lain, bahasanya dia istawa atasnya. Lakin kullu makila fi istawa ala ghairihi, maka setiap orang yang istawa ala ghairihi, maka dia jelas alin alaihi, berada di atasnya. Intal maksudu minhu wa tamamuhu fihi. Maka di antara eh, hal yang menunjukkan kalau itu khas dan al-am, maka disimpulkan bahasanya eh, eh, kalau Allah itu ulu di atas sesuatu belum tentu dia istiwa di atasnya. Namun istiwa di atasnya itu pasti ala alin di atasnya. Ya, karena ulu itu lebih luas daripada istawa. Adapun ucapan kami sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, maksudnya Bahasa istiwanya Allah di atas artnya itu seperti sifat-sifat Allah yang lain yang semuanya yaliku sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan tidaklah yumasil semisal dengan istiwanya para makhluk. Bahwa maka kalimat ini berkenaan dengan kaifiyah. Kaifiyah tata cara terbentuk real yang dimiliki oleh istiwa ini. Li'ana sifat tabi'atun lil mausuf. Karena yang namanya sifat itu mengikuti pemilik sifat. Maka sebagaimana zat Allah tidak menyerupai zat, maka sifat Allah tidaklah menyerupai sifat. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah wasami'ul basir. Laisa kamitsli tidak ada satupun yang semisal dengan Allah dalam zatnya ataupun sifatnya. Oleh kata Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika berkata tentang istiwa, ketika ditanya bagaimanakah bentuk istiwanya Allah, apakah duduk ataukah di awang-awang. Kan istiwa itu di, berada di atas. Ingat berada di atas itu pada dasarnya tidak mengharuskan duduk. Ini, burung itu terbang di atas pohon. Tidak mengharuskan bertengger. Ini, mendung di atasnya langit. Eh, di atasnya bumi. Di atasnya laut. Tidak berarti nempel. Maka berada di atas itu tidak mengharuskan nempel dan tidak mengharuskan duduk. Maka untuk memakna istiwa itu maknanya duduk, itu perlu telah lebih lanjut. Layakkah kemudian perkataan tabi'in itu bisa jadi dalil dalam masalah ini. maka berada di atas itu tidak mengharuskan makna duduk. karena berada di atas itu banyak modelnya, banyak kaifiahnya. Nempel namun tidak duduk. Jadi berdiri di atas sesuatu, berdiri di atas kursi, berdiri di atas meja, ya, dia berdiri. Boleh jadi itu duduk, boleh jadi dia jongkok. Ya, kalau itu nempel, maka nempelnya macam-macam bentuknya. Boleh jadi nempel tersebut adalah ya, duduk di atasnya, jongkok di atasnya, tiduran di atasnya, baring di atasnya, duduk di atasnya. Itu semua yang nempel. Kalau tidak nempel, ah, maka nanti Bentuknya macam-macam. Ya, di awang-awang kata orang Jawa. Ya. Ya, apakah itu kemudian terbang atau itu itu menggantung, apakah itu dan seterusnya. Nah, Imam Malik ditanya, bagaimanakah bentuk real Allah berada di atas ars? Dan di sini tegas, ditegas oleh Imam Malik, ya, bahasanya bentuknya itu tidak bisa ditemukan oleh akal. Istiwa itu ghairu majuhul. Artinya diketahui. Maknanya secara bahasa. Bentuk realnya ghairu makulin. Tidak bisa ditemukan dengan telaah akal. Mengimaniwannya wajib bertanya tentangnya bid'ah. Wahada mizanun dan ini adalah parameter untuk semua sifat. Fa'ina maka semua sifat itu sabit itu ada bagi Allah Ta'ala sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dalam bentuk yang layak baginya. Tanpa, penyele, pen, tanpa penyelewengan, tanpa pengingkaran, tanpa membahas bagaimanakah e, bentuk realnya ataukah menyamakannya dengan makhluk. Maka dengan ini jelaslah faedah mengatakan istiwa alal ars itu adalah ulu yang bersifat khusus atas ars dan khusus spesial untuk ars. Karena ulu yang bersifat umum itu ada pada Allah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan saat Allah menciptakan keduanya, dan setelah Allah menciptakan keduanya. Karena ulu itu sifat datiyah yang melekat, lazimah yang melekat pada Allah. Sebagaimana yang melekat pada Allah sejak dulu tanpa awal. Sebagaimana mendengar, melihat, mampu, kuat. Itu ada pada Allah sejak dulu tanpa awal. Penawid dalikan dan yang lainnya, bikhilafil istiwa, lain halnya dengan istiwa. Ya, maka setelah panjang lebar masalah ulu dan istiwa, kemudian uh, kita masuk pembahasan yang lain. Mal umur alatiyah jibu ta'liq wal bil masyiah. Apa saja perkara yang wajib dikaitkan dengan kehendak Allah. Apa saja yang wajib dikaitkan dengan insya Allah. Kapan kita mengucapkan insya Allah. Dan apa saja perkara-perkara yang layam bari tidaklah sepatutnya dikaitkan dengan kehendak Allah hal-hal apa kita tidak perlu mengucapkan insya Allah. Maka jawabannya segala sesuatu yang mustakbal di masa depan, maka yang afdal dikaitkan dengan kehendak Allah. Dengan mengucapkan insya Allah. Itu berkenaan dengan masa depan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian katakan untuk sesuatu, sebenarnya saya akan melakukannya esok hari. Kecuali anda kaitkan dengan kehendak Allah. Adapun sesuatu yang telah berlalu, maka tidak dikaitkan dengan kehendak Allah. Apakah Anda sudah sarapan? Apakah sudah makan sahur? Ya, jangan mengatakan, insya Allah, tadi saya sudah makan sahur. Nah, loh, tadi itu makan sahur atau belum? Gitu. Kan? Yang benar itu sudah makan sahur atau belum? Nah. Ila idza qasada bidzalika ta'lil, kecuali jika maksudnya adalah taklil, meng, mengungkapkan alasan. Famathal misalnya, lau qala kasaksun jika ada orang yang berkata kepada Anda, Ya, maka dia mau mengatakan bulan Ramadan telah tiba bulan Ramadan tahun ini. Malam Ahad kemarin insya Allah. Ini tidak pas. Falayataju maka anda tidak perlu mengatakan insya Allah li annahu wa ulima anda dia telah berlalu wa ulima dan telah diketahui kalau e, kalau malam Ahad kemarin sudah tiba bulan Ramadan. Demikian juga sesuatu yang sedang itu tidak tidaklah selayaknya tidaklah selayaknya dikaitkan dengan insya Allah. Misalnya, Walau kala laka kail, seandainya ada orang yang berkata, Labis tu thawbi insya Allah, saya pakai baju insya Allah. Nah, nah, itu enggak perlu, wong dia memang sedang pakai, memang dia pakai baju. Ya. bisu, suhu dan dia pakai baju, faliyasun maka tidaklah bagus. Ya, ayu alak dikaitkan dengan kehendak karena dia sesuatu eh, kegiatan aktivitas memakai itu sudah Eh, syai'un madha, sesuatu yang telah berlalu wantah dan berakhir. Ila idha qasada ta'lila kecuali mau memberikan uh, alasan. Ay qasada bermaksud analab anal uh, anal lubsa bahasa memakai pakaian itu dengan kehendak Allah. Maka ini tidak mengapa. Maka seandainya ada orang yang mengatakan hina sholat ketika dia telah selesai sholat, dia mengatakan, sholat itu insya Allah. Insya Allah saya sudah sholat. Maka jika maksudnya adalah perbuatan sholat, maka istisna ucapan insya Allah di sini la yang bari. Ucapan tidak sepatutnya karena dia telah sholat. Namun jika yang dimaksudkan adalah kobul di sisi Allah maka boleh. Wa in sudah insya Allah as-salat al makbulah Jika yang dia maksudkan dengan insya Allah adalah sholat yang diterima, fahuna yasihu maka sah-sah saja dia katakan insya Allah Li'annahu la ya'lamu karena dia tidak tahu aku bilat am lam tukbal. Apakah solatnya diterima ataukah tidak diterima. Kemudian apa beda uh, pemakaian untuk insya Allah dengan uh, eh, biidnillah. Yeah. Maka berdasarkan eh, kalau kita lihat praktek Al-Quran, maka biiznillah itu itu sama maknanya, eh, insya Allah sama biiznillah. Itu manakala pelakunya adalah orang lain, maka itu menggunakan biiznillah. Kalau pelakunya adalah kita, kita mau menceritakan perbuatan kita di masa depan, ya maka itu pakai insya Allah. Tapi kalau itu adalah perilaku orang lain, perbuatan orang lain, dikerjakan oleh orang lain. Ya, maka uh, maka pakai biiznillah. Ya, maka kita katakan biiznillah dengan izin Allah, insya Allah Anda akan bisa melewati atau mengerjakan ujian dengan baik dan benar biiznillah. Karena pelakunya orang lain. Bismillah, Anda akan mengerjakan uh, ujian dengan baik. Ada satu masalah, Bismillah, Anda akan bisa uh, melewati ujian dan masalah yang sedang menimpa Anda uh, dengan sebaik-baiknya. Kalau orang lain, maka pelakunya adalah orang lain, itu bismillah. Kalau pelakunya adalah kita, maka Digunakan kata ungkapan insyaallah. Kemudian tentang masalah iroda atau kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua macam, iroda kauniyah, kehendak kauni dan kehendak syar'i. Dan famakan lebih makna masyiah jika kehendak itu artinya masyiah, maka itu sama dengan iroda kauniyah. Namun kalau iroda itu artinya mahabbah, maka itu iroda syariah. Maka ketika ada kata-kata aroda yuridu di Al-Quran, bisa tidak diganti dengan ahabba yuhibbu. Bisa pas jika diganti ahabba yuhibbu, maka berarti aroda di situ artinya iroda syariah. Jika tidak klop, tidak pas, tidak matching, tidak selaras, kalau aroda yuridu di situ diganti dengan ahabba yuhibbu, maka berarti dia iroda kauniyah alias masyia. Contoh iradah syariah firman Allah Ta'ala, Wallah yuridu ayatuba alaikum. Dan Allah ingin menerima tobat kalian. Ya, yuridu di sini artinya yuhibu Allah suka. Dan bukan artinya bimaknal masyiah ke, semata-mata kehendak. Karena seandainya semata-mata kehendak, karena seandainya maknanya adalah Wallah yasha'u ayatuba alaikum. Dan Allah berkehendak agar menerima tempat kalian. Niscaya akan bertobatlah seluruh hamba. Dan ini satu hal yang tidak terjadi karena mayoritas anak uh, hamba keturunan manusia itu kafir. Dan jika demikian yuri yuridu ayatuba alaikum artinya yuhibbu ayatuba alaikum. Walayalzam namun tidaklah mesti sesuatu yang Allah sukai ayaka itu terjadi. Karena hikmah Allah ya hikmah ilahi al-balighah yang luar biasa kot terkadang tak tadi mengharuskan tidak terjadinya. Contoh iroda kauniyah firman Allah Ta'ala, Ingkana Allah yuridu ayurwiakum jika Allah ingin menyesatkan kalian. Di Allah karena Allah tidaklah menyukai hambanya itu sesat. Itu jika demikian la ayakun al makna. Jika demikian maka tidak sah kalau makna ayat. Ingkana Allah jika Allah ingin, jika Allah suka hambanya sesat. Namun maknanya adalah jika Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian. Ya, kemudian bagi ada tersisa untuk kami yang ingin kami katakan apa beda antara irodah kana dan irodah syariah dari sisi ya, wuku'il murad terjadi apa yang diinginkan. Kami katakan irodah kauniyah tidak boleh tidak terjadinya apa yang diinginkan. Jika Allah menginginkan sesuatu kaunan di jagat raya ini tidak boleh tidak pasti terjadi. Surat Yasin ayat yang ke-82 adalah perkataan Allah jika menginginkan sesuatu mengucapkan kun fayakun. Adapun irada syariah maka boleh jadi terjadi apa yang diinginkan dan boleh jadi tidak terjadi. Yeah. Maka kot yuri itu maka kesimpulannya bahasanya Allah boleh jadi menginginkan sesuatu secara syariat dan menyukainya akan tapi tidak terjadi Eh, anal mahbub kot yakok wa la yakok. Karena sesuatu yang disukai boleh jadi terjadi dan boleh jadi tidak terjadi. Jika ada yang bertanya apakah Allah menginginkan kema terjadinya kemaksiatan, maka jawabannya Allah menginginkannya secara kauni dan tidak menginginkannya secara syar'i. Karena irda syariah artinya mahabbah dan Allah tidaklah menyukai terjadinya maksiat. Akan tapi Allah menginginkannya kaunan ai masyiatan dengan kehendaknya maka segala semua sesuatu yang ada di langit dan di bumi, fa maka dia bimasyiatillahi dengan kehendak Allah. Ya, maka di sini kita jumpai perbedaan iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah syariah pasti dicintai. Iradah kauniyah belum tentu dicintai. Ya, iradah syariah belum tentu terjadi. Iradah kauniyah pasti terjadi.